Alhamdulillah Kuci dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang terus-menerus memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya baik yang tampak ataupun yang tidak tampak oleh kita baik kenikmatan yang berupa materi ataupun kenikmatan yang berupa non materi lebih-lebih lagi adalah kenikmatan yang berupa iman, Islam, ihsan dan juga sunnah sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat inilah kita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang umat yang lain dan juga kita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutamakan oleh Allah ketimbang para bahaim yaitu para hewan. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sedikit mengenal sosok salah seorang sahabat di antara para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain dia adalah salah seorang yang menjadi khalifah yang keempat dari kekhalifahan kekhalifahan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwa beliau dipilih untuk menjadi khalifah yang keempat ini adalah atas dasar pilihan dari khalifah yang ketiga yaitu <clears throat> Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian bahwa kalaulah para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain menjadikan beliau khalifah yang keempat yang didahului sebelumnya oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain ini sama sekali tidaklah berarti berbuat zalim kepada Ali bin Abi Thalib karena memang bahwa Para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ketika itu sepakat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat maka kemudian mereka berkumpul untuk memilih sosok pemimpin pengganti Rasul dan ketika itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kemudian beliau pun dibayat oleh kaum muslimin dan juga dibaiat pula oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Setelah beliau memegang tampuk kekuasaan kurang lebih dua setengah tahun ya, dua setengah tahun kurang sedikit, maka kemudian beliau pun berpesan agar Umar Ibnul khattab radhiyallahu taalaanhu adalah sosok yang akan menggantikannya. Maka benar kemudian Umar bin Khattab pun yang memang diwasiatkan oleh Abu Bakar agar menjadi pengganti beliau maka sepakat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, untuk menjadi khalifah yang kedua. Adapun kemudian khalifah yang ketika itu Osman bin Affan tidaklah uh, diwasirkan oleh Umar karena ketika itu di luar dugaan pada saat Umar bin khattab radhiyallahu taala menjalankan salat subuh dan mengimami salat subuh bersama para sahabat yang lainnya maka datanglah seorang majusi yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam yang dia eh, bekerja pada Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu ya si majus ini bekerja kepada beliau dalam rangka supaya bisa masuk ke barisan kaum muslimin pada umumnya dan bisa mendekati Umar bin Khattab pada khususnya sehingga ketika ada kesempatan uh, dirinya ikut salat subuh berjamaah dan penerangan ketika itu belumlah sebagaimana penerangan yang ada pada eh, masa kita sekarang ini yang di mana-mana ya, masjid itu sangat terang. Ya, apalagi CCTV jelas ya belum ada. Maka Abu Lu'lu'ah Al-Majus ini dengan uh, sifat pengecutnya, ya kenapa dikatakan sebagai pengecut? Karena dia membunuh <clears throat> Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu pada saat sedang menghadap ke kiblat dan dirinya berada di belakangnya. Maka berarti ini cara pembunuhan pengecut. Ya. Umar pun ditusuk beberapa kali oleh Syabulullah, ya kurang lebih ada sekitar 13 bekas tusukan maka kemudian Umar pun mengeluarkan darah yang sangat-sangat banyak dan kemudian beliau menemui ajalnya. Namun sebelum ajal beliau bertanya siapakah yang membunuh dirinya dan ketika dijawab adalah Abu Uluah maka beliau sangat lega karena beliau sendiri mengatakan ternyata yang membunuh saya adalah bukan orang Islam. Nah sehingga beliau tidaklah mewasiatkan ketika itu memang agar uh, Utsman sebagai penggantinya. Namun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mengetahui tentang uh, kapabilitas dari Utsman bin Affan untuk menjadi seorang khalifah. Maka akhirnya beliau pun dipilih menjadi khalifah. Yang Umar tadi memimpin kekhalifahan kurang lebih 10 tahun dan adapun Osman ini kurang lebih memimpin kekhalifahan dalam kurun waktu 12 tahun. Dan e, tatkala Osman bin Affan ini memimpin e, menjadi khalifah ketika itu, maka mulai bermunculan orang-orang yang dengki kepada agama Islam. Ya. Dimulai sejak terbunuhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka e, ketika itu Utsman adalah menjadi TU berikutnya, ya. Utsman menjadi TU berikutnya. Maka beliau pun juga sering kita dengar sebagai seorang yang mazlum. Ya, seorang yang mazlum. Seorang yang dibunuh dalam keadaan yang sangat terdolimi Meskipun juga adalah Umar ini terdolimi akan tapi dirinya lebih terkenal sebagai seorang yang mati syahid sementara beliau tidaklah uh, sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena memang Umar sangat ingin ya mati syahid sehingga dibunuh oleh orang kafir. Nah, tatkala Osman ibn Affan ini dirinya sudah mulai kerasa ada orang-orang yang mengintai terus dirinya yang mengintai ingin membunuh dirinya maka bahkan Utsman bin Affan memerintahkan kepada para penjaganya ya untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan Utsman bin Affan karena dia tahu bahwa yang menjadi TU adalah dirinya. Maka Utsman bin Affan tidak menginginkan nanti terlalu banyak darah yang tertumpah. Ya, dan dirinya pun sudah berpesan nanti agar Ali bin Abi Thalib itulah yang akan menggantikan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah pandangan yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sepakat seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat tentang kesepakatan eh, para sahabat mengenai kepemimpinan-kepemimpinan ataupun kekhalifahan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu Eh, kesepakatan ya yang memang ada pada masa sahabat. Dan kita tidak boleh kemudian meremehkan kesepakatan mereka. Karena memang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan kepada umatnya tentang baiknya mereka. Sehingga dalam beberapa redaksinya Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni ya khairun nasi qarni sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang hidup pada uh, masaku ini yang hidup pada kurunku ini yang hidup pada uh, abadku ini ataupun masalah yang tepat ya pada generasiku ini ya pada generasiku ini dalam uh, eh, lafaz yang lain bukan khairun nasi akan tapi khairul kuruni, ya khairul kuruni. sebaik-baik masa. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup pada masaku ini summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu ataupun eh, yang terbaik berikutnya adalah yang mengikuti mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain adalah para tabi'in ya para tabi'in dan kemudian sumalladzina yalunahum yang mengikuti mereka yang mengikuti para tabi'in namanya adalah atba'ut tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in yaitu para pengikut tabi'in nah kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan yang lainnya tadi telah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat Ridwanullah alim ajmain ya secara umum yang juga dalam hal ini misalnya kita bisa melihat firman Allah yang terdapat eh, di dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat Al-Fatih Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Ya. Muhammad adalah utusan Allah dan e, orang-orang uh, orang -orang yang menyertai beliau adalah orang-orang yang tegas terhadap orang kafir dan orang yang sangat lemah lembut kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Maka tentunya kalau kemudian mereka semuanya sepakat membaiah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan kemudian setelah itu membaiat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala Setelah itu membaiat uh, eh, bin Affan radhiyallahu taala maka ini semuanya pilihannya adalah muncul karena apa? Karena kasih sayang yang ada pada diri mereka Termasuk diantaranya adalah selain kasih sayang kepada uh, rakyat pada umumnya juga kasih sayang kepada pemimpin. Karena ketika itu mereka mengetahui sekali siapakah yang memang layak untuk menjadi pemimpin mereka. Dan bahwa standar mereka di dalam mengangkat seorang pemimpin itu, ya mohon maaf, ya, barangkali jauh dari standar-standar yang kita jadikan Eh, tolok ukur bagi kita dewasa ini untuk memilih seorang pemimpin. Ya. Jadi tolok ukur yang dijadikan oleh para sahabat radhiyallahu Halim di dalam memilih pemimpin adalah yang paling utama dan paling pertama mereka lakukan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketakwaan mereka orang yang dipilih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang itu sudah takwa kepada Allah, maka kemudian hal-hal yang lain akan bisa mudah untuk kemudian diarahkan. Ya, semisal dalam satu bidang tertentu, ya tidak mampu maka orang yang bertakwa dia akan mengakui saya tidak mampu dalam hal ini maka silahkan ya pilih orang yang memang mampu dalam uh, satu bidang untuk untuk apa membantu tugas dirinya. Dan nanti juga orang-orang yang dipilih pun itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tatkala yang dipilih ini pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah tentunya eh, yang akan muncul adalah ya kehidupan bernegara yang harmonis yang didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Mereka akan merasakan kesenangan, kenyamanan, keamanan, ketenangan kecuali orang-orang yang memang ingin memusuhi Islam maka mereka tentunya tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, tidak merasa senang. Kenapa? Karena yang memimpin adalah musuh-musuh mereka. Ya, ini kriteria yang ditentukan oleh para ataupun yang dijadikan parameter oleh para sahabat tentunya untuk memilih seorang pemimpin. Yang kedua adalah baru kemudian eh, kepandaian ya, kepandaian dalam masalah manajerial dan semuanya ma'ruf yang namanya Abu Bakar, Umar, Osman adalah orang-orang yang memang kapabel dalam bidang manajerial. Ya. Sehingga mereka layak kemudian untuk diangkat dibaiah menjadi pemimpin ya karena memang kemampuan e, yang mereka miliki. Dan mereka juga adalah selain bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang paham betul dalam masalah agama ya orang yang paham betul dalam masalah agama sehingga sampai-sampai semisal Abu Bakar mengatakan ya tolonglah bantu saya untuk menegakkan keadilan ini ya dengan pedang-pedang Anda sekalian. Ya, artinya kalau Abu Bakar menyimpang dari jalan benar perangilah. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma ajmain. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bahwa Muhammad dan orang-orang yang menyertainya itu adalah orang yang tegas dengan orang kafir dan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin maka Allah menutup wa'adallahu alladziina wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran ya. Bahwa tatkala seseorang itu memiliki sifat tegas dengan orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim, maka mereka akan mendapatkan ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan ya berupa ampunan dari Allah dan ganjaran yang sangat-sangat besar. Demikian juga kita melihat ya keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ulama alaihi majma'in di antaranya adalah lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya. ulaika humul muflihun. Dan orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang berhijrah Yaitu orang-orang fakir yang mereka asalnya tinggal di kota Mekah ya, Hidup bersama Rasulullah dan kemudian berhijrah ke kota Madinah Yang mereka diusir dari kampung-kampung halaman mereka sendiri Dan juga harta mereka pun ya, dirampas oleh orang-orang kafir. Dan kemudian mereka dengan rasa berat, ya, dalam artian berat dalam hati untuk meninggalkan kampung halaman, namun menjadi ringan karena yabtaghuna fadla minallah wa ridwana dalam rangka untuk mencari keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya rata-rata kita biasanya dan kampung halaman itu merasa berat untuk meninggalkannya. Apalagi kalau kemudian meninggalkannya dengan cara dipaksa, diusir ini sangat berat. Namun karena dalam rangka untuk mencari keutamaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan karena itu adalah yang memerintahkan Allah dan Rasulnya maka mereka pun kemudian yang meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ya, surat Al-Hasr ayat ke-10. Dan juga di dalam surat At-Taubah yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mengingatnya. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladina tabi'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa وعد لَهُمْ جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam dari para sahabat Rasulullah yang awal yang awal masuk ke dalam agama Islam baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor dan kemudian orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang baik maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun <clears throat> menyediakan untuk mereka orang-orang yang Allah ridhoi dengan jannat, dengan eh, kebun-kebun ya, yang ada di surga sana yang di bawahnya tajri yaitu mengalir al-anhar banyak sekali sungai khalidina biha abada dan mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Ya. Maka teramat sangat banyak ya sebetulnya ayat-ayat dan juga hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ya status para sahabat Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh bay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang-orang yang beriman yaitu tatkala mereka membaiahmu di bawah pepohonan yaitu Baitur Ridwan maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat faham dengan keadaan hati-hati mereka. Ya. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka adanya kemenangan yang dekat. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah yaitu sekilas tentang e, kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang kenapa ini perlu kita sampaikan ya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu talanhu yang e, menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini ketika beliau ya, dipilihnya ataupun terpilihnya menjadi khalifah itu adalah yang keempat ini adalah sama sekali bukan didasarkan atas keserakahan para sahabat bukanlah didasarkan atas kedoliman para sahabat bukanlah didasarkan kepada uh, irinya para sahabat bukan sama sekali akan tapi bahwa kalau kemudian beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terpilih menjadi khalifah itu pada saat Eh, setelah Abu Bakar, Umar dan Osman itu adalah semata-mata karena ketakwaan yang dimiliki oleh para sahabat. Karena kebaikan hati yang dimiliki oleh para sahabat. Karena kasih sayang yang dimiliki oleh para sahabat Ridwanullah alim ajmain. Jadi sama sekali bukan didasarkan karena uh, kedoliman mereka sama sekali bukan. Ya, kan tapi ini justru karena adalah karena keadilan yang dimiliki oleh para sahabat dan karena kebaikan hati, kebersihan hati yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Ya. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ya memiliki nasab Ya. Beliau adalah Ali anaknya Abu Talib. Ya bin Abdul Muttalib yaitu anaknya Abu Abu Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, maka beliau pada uh, taraf kakek beliau ini masih ya, sama dengan kakek dari Rasulullah SAW itu dari Hashim dan Hashim itu merupakan satu kabilah yang terpilih ya karena bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sampaikan dalam hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya beliau ini adalah orang terpilih jadi mulai dari garis Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian terakhirnya beliau beliau adalah orang yang terpilih ya orang yang terpilih bin Hashim bin Abdu Manah bin Quraisy eh, bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an Nawar bin Kinanah. Sama ya nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW membeli, memberi kunyah kepada beliau dengan Abu Turab, ya, dengan Abu Turab itu pada saat beliau dicari oleh Nabi SAW dan e, didapatkan bahasanya beliau sedang tertidur dan tidurnya beliau ini menempelkan pipinya ke tanah sehingga pipinya pun e, tertempel oleh tanah ataupun oleh debu ya, sehingga beliau digelari oleh Rasulullah dengan Abu Torab dan beliau merupakan sepupu Rasulullah dan sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalil, ya, dalil bahwa uh, seseorang ya, ini boleh menjadikan sepupunya menjadi menantunya, ya, menjadi menantunya. Dan sepupu ini tidaklah mahrom, ya, tidaklah mahrom Ya, sepupu itu bukanlah mahram. Mahram itu adalah uh, hal keadaan yang menghalang-halangi ya adanya pernikahan antara keduanya. Dan karena beliau ini menjadi menantu Rasulullah SAW, ya sementara beliau ini eh, memiliki apa ya kekurangan berupa mudzaan ya, orang yang sangat sering keluar matinya maka beliau karena mengingat kedudukan putri beliau yaitu yang menjadi istri beliau sendiri Fatimah maka Ali sungkan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah tentang bagaimana hukum tentang madhi ataupun bagaimana e, cara membersihkannya dan bagaimana cara mensikapinya maka beliau pun mengutus Al-Aswad kepada Rasulullah untuk menanyakan tentang madi ini. E, maka ketika itu Rasulullah mengatakan e, irsil zakaroka ataupun madzakiroka. Ya. Maka e, basuhlah kemaluanmu dan kemudian falyatawaddu eh, wudu'a wudu akalis salah dan setelah itu maka kemudian berwudulah sebagaimana wudunya ya untuk melakukan salat. Ya, untuk menunjukkan bahwa karena zakar itu diperintahkan untuk dicuci pada saat terkena mati ini menunjukkan mati itu hukumnya adalah najis ya yang harus dibersihkan. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin e, Kusyai bin Kilab dan Ali memiliki beberapa saudara lelaki yang lebih tua darinya. Mereka adalah Talib, Akil dan Ja'far. Dan dua orang saudara perempuan yaitu Ummu Hani dan Eh, Jumana Jumanah. Dan Ummu Hani ini pun e, yang merupakan saudara Ali ini meriwatkan juga beberapa hadis ya, dan beliau sering berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abu Talib di mana Abu Talib ini nama aslinya adalah Abdul Manaf dan beliau adalah paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya adiknya Abdullah dan bahwa Abu Talib ini adalah seorang kafir yang dia adalah saudara Rasulullah, paman Rasulullah yang sangat besar bantuannya kepada Islam dan kaum muslimin. Di mana beliau membantu dakwah Rasulullah dengan jiwa, dengan raganya, dengan hartanya, bahkan dengan kehormatannya, dengan nyawanya. Namun sayang, seribu sayang pengetahuan beliau yang begitu mendalam tentang agama yang dibawa oleh keponakannya itu oleh Rasulullah sendiri ya, tidak bisa menggetarkan hati beliau untuk kemudian mau mengucapkan dua kalimat syahadah sampai hembusan nafas yang terakhirnya. Yang oleh karenanya Rasulullah sangat-sangat bersedih, ya, sangat bersedih tatkala melihat paman yang dia cintai ya, karena sebagai uh, orang yang memiliki hubungan nasab orang yang telah banyak membantu dakwah beliau ternyata tidak mau masuk ke dalam agama Islam sampai akhir hayatnya maka kemudian beliau diberikan uh, kekhususan oleh Allah tentang apa yang beliau minta, yang ini pada umumnya tidaklah diperkenankan. Ya, seseorang memintakan kepada orang yang telah meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, ya untuk diampuni e, dosa-dosanya tidak boleh. Ya, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat ke 113. Maka tidak boleh seorang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang yang mati dan matinya jelas-jelas dalam keadaan kafir ataupun musyrik. Tidak boleh. Namun dalam hal ini Allah memberikan rukhsah. Ya sehingga Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah agar diringankan siksanya. Yang Rasul sebutkan seringan-ringan siksa Allah untuk orang kafir itu adalah tatkala diletakkan bara api di e, telapak kaki seseorang maka otaknya akan mendidih. Ya, ayat dan billah kita berlindung kepada Allah Azza wajalla tentang dahsyatnya siksa api neraka. Ya diletakkan bara api di telapak kaki maka otaknya akan mendidih. Ali bin Abi Thalib ada seorang lelaki yang berkulit sawo matang, bola mata beliau ini besar, bulat, besar. Ya kemerah-merahan dan beliau seorang yang tubuhnya sedang ya. Eh, sedang bahkan agak pendek ya kalau diukur dengan kebanyakan orang-orang Arab yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Namun beliau memiliki rambut yang lebat baik di bagian dada, bagian kepalanya bahkan bagian eh, pundaknya pun ada tumbuh rambutnya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau radhiyallahu taala pada saat uh, istri beliau yang pertama yaitu Fatimah masih hidup maka beliau memang tidak diperkenankan ya untuk uh, memperistri lebih dari satu. Ya. Khawatir khawatirkan akan menyakiti Fatimah. Ya, dan memang bahwa Fatimah ini ternyata umurnya juga tidak panjang. Ya, beliau meninggal beberapa uh, tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Maka tatkala kemudian uh, Fatimah sudah meninggal ya, dengan meninggalkan anak Husan, apa Hasan dan Husain. Ada juga yang mengatakan uh, anak yang ketiganya itu Muhasin, namun Eh, meninggal dalam keadaan masih bayi dan juga meninggalkan put, eh, dua putri yaitu Zainab Al-Kubro dan Ummu Kulsum Al-Kubro yang kemudian dinikahi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ini diantara anak-anak yang memang terlahir dari Eh, jalur Fatimah putri Rasulullah SAW dan setelah kemudian eh, Fatimah meninggal maka beliau kemudian memiliki ataupun menikahi lagi beberapa perempuan yang pada akhirnya kemudian beliau memiliki anak yang lumayan banyak ya kurang lebih yang lakinya itu berjumlah 14 dan perempuannya berjumlah eh, sekitar sekitar 19 ini yang disampaikan oleh Ibnu, Kab, dalam Al-Bidayah wan Nihayah Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang pertama beliau termasuk di dalam uh, deretan nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga ya termasuk satu di antara nama-nama di dalam deretan nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya di sana ada Abu Bakar, ya Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah ibnu Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair ibnu Awam fil jannah, eh, Sa'ad ibnu Abi Waqqas fil jannah, Sa'id ibnu Zaid fil jannah, ya, Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Ya. Kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan di uh, eh, sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini yang Hadis ini yang sering kita kenal dengan istilah ya, al-ashru ataupun ashrun mubasyaratun bil jannah yaitu 10 orang yang diberitakan masuk ke dalam surga ya diberikan jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Kemudian bahwa yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan juga Allah dan Rasulnya pun juga cinta kepada dirinya. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demi Allah, ya akan aku serahkan bendera ini la u'tiyan narayah aw eh, la ya'khudanna arrayah sungguh akan aku serahkan bendera ini itu maksudnya adalah bendera peperangan ya bendera eh, panji-panji uh, uh, dalam peperangan yang dipimpin oleh seorang komandan Demi Allah aku akan serahkan bendera ini esok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya Semoga Allah memberikan kemenangan melalui dirinya ya, Maka kemudian setelah itu Para sahabat Radwanullah alaihim ajma'in ya, eh, Itu tepatnya adalah peperangan Khaybar ya Peperangan Khaybar maka para sahabat Radwanullah Halim Ajmain semalaman mereka bertanya-tanya siapakah yang akan diberikan amanah untuk memegang royah yaitu bendera kepemimpinan peperangan ataupun yang yang dipegang oleh komandan perang. Maka mereka pun berharap mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya. Para sahabat seperti itu. Dimana para sahabat semalam pun juga mereka berbincang-bincang ya, berbincang-bincang e, tentang siapakah yang akan mendapatkan penghargaan untuk memimpin peperangan Khaybar. Dan tentunya yang sangat mereka harapkan bukan semata-mata untuk menjadi pemimpin yang akan tapi sifat seseorang yang di sebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dirinya pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itulah yang kemudian terbayang-bayang di benak para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain Maka esok harinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seusai menjalankan sholat subuh, maka para sahabat pun mereka eh, apa namanya mendekat kepada Rasulullah. Ya, wajar supaya dipanggil tuh, kemudian kepalanya pun dinaik-naikkan, ya, di eh, apa dinongol-nongolkan gitu ya supaya harapannya nanti dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Namun beliau Rasulullah ketika itu tidaklah melihat Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian beliau pun bertanya, "Mana nih Ali bin Abi Thalib? Kok tidak kelihatan?" Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka um, menjawab bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Ya, Ali sedang sakit kedua matanya. Maka kemudian Rasulullah pun memanggil para sahabatnya agar membawa Ali ke hadapan beliau. Maka setelah Eh, Ali dibawa ke hadapan Rasulullah, Rasulullah pun meludahi ya, meludahi dua mata Ali bin Abi Thalib seraya memohon pertolongan kepada Allah kesembuhan untuk Ali. Maka kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib pun ya, kedua matanya bisa melihat sebagaimana eh, sebelum beliau sakit. Dan bahkan seakan-akan beliau tidak pernah sakit sama sekali. Ya, melihat yang kesembuhan ini adalah la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit, kesembuhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Masya Allah Maka kemudian Rasulullah pun menyerahkan ya, benderanya kepada Ali bin Abi Thalib ya. Fa'atahu Rasulullah ar-rayah fa fatahallahu alaihi. Ya, Rasulullah menyerahkan benderanya kepada Ali bin Abi Thalib, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ya eh, dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian bahwa Ali bin Abi Thalib ini eh, seseorang yang selain beliau adalah dekat kepada Rasulullah karena sebagai menantu, namun juga bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang tadi kita sampaikan adalah menjadi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka beliau ini memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Rasulullah laksana e, Harun di sisi Musa alaihi wasallam Ya. Laksana Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihi wassalam. Sa'id bin Abi Waqqas menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Tabuk wastakhlafa aliyan. Ya bahwa Rasulullah sallallahu itu pergi ke Tabuk ya, untuk perang maka ada satu di antara perang namanya perang Tabuk dan kemudian beliau menyerahkan ataupun meminta Ali bin Abi Thalib untuk ya untuk sementara waktu ya untuk sementara waktu itu menggantikan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu agar memimpin Eh, eh, menggantikan kepemimpinan Rasulullah di kota Madinah untuk mengurus orang-orang yang tidak ikut berperang, ya untuk mengurus anak-anak, untuk mengurus para perempuan dan yang lainnya. Fakola maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan atakhallafani fis sibyan wa Apakah Anda Rasulullah ya, memerintahkan kepada kami ataupun memberikan mandat kepada kami agar kami mengurus anak-anak dan para perempuan. Maka kal Rasulullah SAW menjawab, Ala tardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Tidakkah engkau ridho? Tidakkah engkau rela? Ya, engkau ini seperti manzilahnya, seperti kedudukannya ya Harun eh, terhadap Musa ya kau ini eh, ataupun kedudukanmu dengan diriku tuh laksana ataupun seperti kedudukannya Nabi Harun kepada Nabi Musa. Tidakkah ridho engkau seperti itu? maka tentunya ridho lah, ya, ridho. Ya, setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah ini, maka kemudian beliau pun mendapatkan kelegaan. Oh ternyata aku ditinggalkan ini bukan dalam rangka atau bu bukan karena aku ini adalah orang lemah, bukan karena aku ini orang yang tidak layak untuk ikut ber berperang, bukan. Akan tapi justru ini mendapatkan ya semacam eh, apa namanya penghormatan, penghargaan kepercayaan dari Rasulullah untuk memimpin ya ketika Rasulullah sedang pergi ke Tabuk. Illa annahu laisa nabiyyun ba'di kecuali kata Rasulullah tidak ada lagi nabi setelah diriku ya tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Harun itu kan nabi. Ya Harun itu adalah nabi. Nah Ali itu tidak sebagaimana Harun dalam masalah nubuwah dalam masalah kenabian karena memang tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kedudukan yang sangat mulia ya, yang sangat mulia. Nah, maka sebetulnya eh, bahwa hadis ini tidaklah tepat digunakan untuk dijadikan sebagai hujah bahwa oh kalau begitu Alilah ini orang yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah. Ini kita ingatkan ini hanya satu kasus tertentu dan dalam kurun waktu tertentu kasusnya yaitu kasus e, untuk memimpin di kota Madinah pada saat ditinggal oleh Rasulullah dan da dalam kurun waktu tertentu itu selama Rasulullah pergi ke Tabuk. Ya sebagaimana tatkala Nabi Musa uh, sedang bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, berkholwah kepada Allah, maka memerintahkan ya Harun untuk menjaga kerajaannya. Sama seperti itu, maka Rasul mengatakan bahwa manzilah kedudukanmu terhadap diriku itu seperti Harun kepada Musa. Maka kita lihat Harun pun tidak kemudian menjadi eh, pengganti Musa tidak. Maka ini tidak tepat. Ya. Karena ini hanya dalam satu kasus tertentu. Adapun Abu Bakar beda dalam banyak kasus dalam masalah sholat misalnya. Berapa kali Abu Bakar diperintah oleh Rasulullah untuk menggantikan posisi keimaman, ya, keimamahan Rasulullah SAW. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan Abu Bakar. Maka tidak tepat kemudian dengan hanya satu hadis ini kita justifikasi ya bahwa Ali ini adalah pengganti yang sah ya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah cara istimbat yang eh, mohon maaf ya yang sangat terburu-buru dan eh, hanya comot satu hadis dan tidak memperdulikan hadis yang lainnya. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah ayah dari pemimpin pemuda pemuda surga ya karena e, di antara di antara yang mendapatkan jaminan untuk menjadi e, penghuni surga adalah kedua cucu beliau sendiri ya adalah kedua cucu beliau sendiri yaitu Hasan dan Husain dan di mana keduanya ini adalah e, menjadi para pemimpin pemuda-pemuda di surga. Ini sebagaimana hadis e, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kepada kita semuanya agar kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Agar kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika beliau mengatakan Lau kanat dinu birra'yi eh, la asfala minal ka'bain ataupun la asfala minal eh, khufain Ahakku bil mashi. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan disahkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Seandainya agama itu dasarnya adalah otak, dasarnya adalah akal, maka tentunya seseorang yang berwudu dan kemudian maskul khufain ya, berwudunya ini dalam keadaan eh, ketika membasuh kakinya itu cukup mengusap sepatunya maka tentunya lebih layak yang diusap itu adalah bagian bawah bukan bagian atasnya ya. bukan bagian punggungnya akan tapi bagian perutnya harusnya yang di Usap kenapa? Karena bagian bawah itulah yang dipakai untuk nginjek-injek berbagai macam kotoran. Maka harusnya bawahnya dong yang diusap bukan atasnya. Ini nasihat beliau kepada kita agar kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan memang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, Inna kaulal mu'minina idadu ilallahi wa rasul liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar menghukum, mengadili di antara mereka, ialah dengan mengucapkan kami mendengar dan kami patuh, kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka tatkala Rasulullah ini memerintahkan kepada kita, tatkala kita sedang eh, mendapatkan rusuh keringanan untuk tidak ber, uh, untuk tidak mengusap kaki membasuh kaki pada saat berwudu hanya cukup mengusap sepatu ya maka yang kita usap adalah bagian atasnya Dan beliau satu ketika diutus oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain ya untuk uh, berdakwah ke berbagai macam tempat ya. dan yang senantiasa diwasiatkan kepada Rasulullah SAW kepada beliau ketika bahkan ketika hendak berperang itu maka yang diperintahkan pertama kali uh, oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib adalah agar Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan kepada orang-orang yang hendak diperangi itu ya untuk memahami agama Islam sehingga beliau berdakwah dahulu. Maka perang itu bukanlah bukanlah apa pokok ataupun bukanlah tujuan. Akan tapi perang itu adalah satu di antara sarana di antara apa? Satu sarana di antara sarana-sarana yang lain untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Setelah opsi-opsi yang lain tidak bisa eh, tidak ada yang dipilih, maka kemudian opsi peperangan. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan faid, mendapatkan uh, apa namanya harta yang banyak dan dilaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kalaulah ada seorang yang mendapatkan hidayah petunjuk dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik ketimbang seseorang itu ya mendapatkan jenis unta yang paling bagus yang paling mahal harganya. La ayyahdallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khamrin wan. Ya, seandainya ada seseorang yang e, masuk Islam, mendapatkan hidayah karena sebab dirimu itu kata Allah jauh lebih bagus balasannya ketimbang e, unta yang sangat mahal Itu eh, kenapa yang disebutkan oleh Rasul adalah unta yang warnanya kemerah-merahan karena itu adalah simbol kekayaan ya orang Arab ketika itu. Ya kalau di tempat kita maka simbol kekayaan sekarang ya tentunya berbeda dan eh, yang bisa kita jadikan sebagai analog untuk saat ini mungkin ya bahwa seandainya ada seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab Anda maka Anda ini akan mendapatkan balasan dari Allah yang lebih hebat dari misalnya mobil yang termahal saat ini. Ya. Apalah? Nah, itu gambaran tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah yang bisa kita sampaikan Eh, terkait dengan bedah buletin malam hari ini yang membahas masalah salah seorang sahabat yang sangat mulia yang menjadi menantu Rasulullah dan yang menjadi khalifah keempat e, dari kekhalifahan-kekhalifahan yang ada setelah Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala demikian banyak salah kurang yang mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang masih terus antusias bersama kami Mengikuti acara kami sampai dengan selesai di www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk, mungkin Al-Ustadz Abu Salman Hafidhullah Ta'ala memberikan sedikit kesimpulan mengenai kajian di malam hari ini. Faliyatafadul Maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang khalifah sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya yang beliau memimpin kaum muslimin ya berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah dan juga ditambah dengan ijma' para sahabat <clears throat> radhiyallahu alaihi majmain. <clears throat> Maka kulihat bahwa kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang baik sebagaimana kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya. Eh, dalam hal ini eh, kenapa ini perlu kita sampaikan karena terkait dengan Ali bin Abi Thalib ini ada orang-orang yang gulu ya ada orang-orang yang gulu namun juga ada orang-orang yang taksir ada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib sampai bahkan uh, ada yang di antara mereka yang gulat ini yang gulu itu sampai me ngangkatnya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ya, jadi yang hulu terhadap Ali, ini paling hulunya dianggap sebagai Tuhan. Yang di bawahnya menganggap bahasanya Ali ini adalah sebagai Nabi. Di bawahnya lagi menganggap bahasanya Ali ini memiliki keutamaan yang lebih ketimbang para sahabat yang lain. Ya, ini seringan-ringannya hulu mereka itu seperti itu. Seringan-ringannya berlebih-lebihannya mereka terhadap Ali itu adalah seperti itu. Nah kemudian ada yang taksir, ada yang eh, meremehkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu seperti orang-orang Khawarij ya, seperti orang-orang Khawarij. Di mana mereka menganggap bahasanya Ali ini telah keluar dari ajaran Al-Qur'an. Ya, telah keluar dari ajaran Al-Qur'an. Di mana kalau kita melihat ya Khawarij ini sebagian para ulama' Tareh menyatakan munculnya memang mulai sejak eh, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya adalah Abdullah Dzul Khuwaisirah ya Abdullah Dzul Khuwaisirah di mana orang tersebut ya pada saat Rasulullah itu membagi fai yang membagi harta uh, yang didapatkan dari orang-orang kafir ya fai itu adalah harta yang diserahkan oleh orang-orang kafir dan mereka menyerah sebelum e, melakukan peperangan. Adapun ghanimah itu didapatkan setelah adanya peperangan. Nah, ketika Rasulullah membagi fai ini Dhul Khuwaisirah itu mengatakan ya, Dia berdiri dan mengatakan Ya Muhammad i'dil Wahai Muhammad berbuat adillah Maka ketika itu Rasulullah sangat marah dan mengatakan Kalaulah saya dianggap tidak adil Kalaulah Eh, Allah dianggap tidak adil maka siapa lagi yang hendak dikatakan berbuat adil maka kemudian orang itu keluar diusir oleh Rasulullah dan kemudian eh, dari anak keturunannya yang muncul orang-orang khawarij ini nah, di mana eh, orang-orang khawarij ini kemudian menentang kepada Ali bin Abi Thalib karena mereka menganggap bahasanya adil di dalam berhukum itu tidaklah menggunakan Al-Quran maka mereka kemudian e, karena memang memiliki kefasihan di dalam bahasa Arab, memiliki ibadah yang luar biasa. Bacaan Al-Qur'annya semangatnya luar biasa. Maka banyak orang yang tertipu ketika itu. Ya ada sekitar 8 ribuan orang yang kemudian masuk ke dalam rombongan Khawarij ini. Nah, Khawarij itu memiliki ciri yang khusus diantaranya adalah sering mengkafirkan saudaranya sesama muslim tanpa alasan yang hak dan utamanya yang akan dikafirkan adalah para penguasa. Ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib itu dianggap kafir ya karena diminta oleh mereka ya untuk mencabut fatwanya tidak mau dan kemudian diminta untuk bertobat juga tidak mau maka kemudian dianggap kafir dan kemudian mereka pun khurj kepada Ali bin Abi Thalib ya Huruj melakukan peperangan kepada Ali bin Abi Thalib. Satu ketika Rasulullah SAW menyatakan Yahruju fikum qauman tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukuna as-sahmu minar ramiyah. Ya. Akan keluar pada akhir zaman satu kaum yang umurnya masih muda eh, Rusak akalnya mereka bertutur dengan manis Mereka membaca Al-Quran namun tidak melebihi kerongkongannya Mereka ber, eh, terlepas dari agama Bagai terlepasnya anak panah dari busurnya Apabila kalian menemuinya maka bunuhlah mereka Karena terdapat ganjaran bagi mereka yang membunuh kaum tersebut Ini hadis Bukhari Muslim Dan adapun yang... eh, saya sebutkan tadi ini lafadznya agak berbeda. Ya, akan keluar di tengah-tengah kalian satu kaum yang mereka menganggap remeh terhadap sholat-sholat yang kalian lakukan. Ataupun kalian ya, Afan ya, kalian akan kalian akan menganggap remeh, akan menganggap kecil. Ya, seulang akan keluar di tengah-tengah kalian satu kaum sehingga dengan keluarnya kaum ini kalian sendiri itu akan menganggap remeh terhadap sholat-sholat kalian kalau dibanding dengan sholat mereka, yaitu sholat kaum tersebut. Dan puasa-puasa mereka pun, eh, puasa-puasa eh, kalian pun akan sangat sedikit kalau dibandingkan dengan puasa yang mereka lakukan. Amal-amal ibadah yang mereka lakukan itu sangat hebat kalau dibandingkan dengan amal ibadah yang kalian lakukan sehingga kalian merasa ah tidak ada apa-apanya ya amal yang kalian lakukan kalau dibanding dengan mereka. Mereka pun baca Al-Quran, bahkan bacaan Al-Qurannya hebat. Namun kata Rasulullah, bacaan Al-Quran mereka tidaklah melebihi e, kerongkongannya. Ini di antara orang yang meremehkan ya Ali bin Abi Thalib. Ya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah kita kaum muslimin adalah bersikap yang pertengahan. Kita tidak boleh meremehkan beliau karena beliau memang orang-orang yang utama bahkan mendapatkan jaminan masuk surga, namun kita juga tidak boleh hulu terhadap beliau karena beliau adalah nyatanya ya derajatnya memang di bawah Abu Bakar, Omar dan Osman. Dan itu adalah kesepakatan para sahabat yang alasannya tadi telah kita sampaikan di Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dan uh, sekali lagi ada salah kurang yang mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita sudahi pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik